الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala nikmat yang kita rasakan. Segala kenyamanan yang kita dapat pada hakikatnya murni karena karunia Allah kepada kita. Maka jangan pernah putus-putus untuk bersyukur kepada Allah dan bertahmid kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ba kita akan lanjutkan kajian kita tentang Al-Adabul Mufrad. Sekali lagi, kita di masa krisis akhlak, krisis karakter, bahkan terkadang kita dibingungkan dengan orang-orang yang bertitel tinggi. Mereka memiliki, Masya Allah, jabatan yang begitu terhormatnya. Tapi ternyata, tak dilihat di karakter dan akhlak mereka, serta adab mereka mereka pada akhirnya layak untuk dipenjara kemana titel mereka kemana sekolah mereka kemana pendidikan mereka tatkala pendidikan yang bertahun-tahun ditempuh tidak dapat membentuk karakter seorang yang beriman kepada Allah SWT. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya menyebutkan, menjelaskan bagaimana seharusnya seorang mukmin Bagaimana seharusnya seorang yang mengaku dirinya Islam Bagaimana dia bertindak Al-Imam Bukhari telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan adab Dan kita telah menyimak banyak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga bagi mereka yang ingin memperbaiki akhlaknya Baca nih kitab Al-Adabul Mufrad Di bab nomor 52 Al-Imam Bukhari mengatakan Babu birril ab liwaladihi. Bab berkaitan dengan kebaktian orang tua kepada anaknya. Sebagaimana kita sudah ingatkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa tidak hanya anak yang dituntut berbakti kepada orang tua, tapi orang tua pun apabila dia ingin anak-anaknya berbakti kepadanya, maka bermula dari dirinya. Dulu dikatakan siapa menanam duri tidak mungkin akan tumbuh anggur. Dan siapa menebar pasir, maka dia akan menuai badai. Tatkala orang tua melihat anak-anaknya tidak berbakti, coba dia lihat, mungkin dianya yang selama ini tidak mendidik anaknya dengan baik. Mungkin dianya yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Mungkin dia yang terlalu sibuk dengan dunianya. Sehingga muncul generasi sekarang ini yang subhanallah seakan-akan hubungan mereka dengan orang tuanya sudah terputuskan. Orang tua sibuk dari pagi sampai sore, sampai malam bekerja. Yang penting anaknya makan, yang penting anaknya sekolah. Gimana sekolahnya? nggak urusan dia. Dia panggilkan guru les untuk ngelesin anaknya. Bagaimana supaya matematikanya hebat, bagaimana bahasa Inggrisnya juara satu, bagaimana ranking satu. Itu aja dunia yang dicari. Padahal tak kalah, jenggot mereka sudah berubah Rambutnya sudah memutih. Tulang-tulangnya mulai melemah. Di situ dia akan melihat bagaimana anaknya yang selama ini dia tinggalkan. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar. Imam Bukhari mengatakan, Qala haddathana ibn Makhlad. An Isa bin Yunus, an al-Wasafi, an Muharib ibn Dithar, an ibn Umar. Asar ini dari ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء Allah Jalla Jalal mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti itu berada di surga Allah Subhanahu Siapakah mereka itu? disebut oleh Ibnu Umar salah satu tafsirnya, li'annahum barul aba wal abna. Mereka disebut abrar karena mereka berbakti kepada orang tuanya dan kepada anaknya. Kama anna liwalidika alaika haqqan, kadzalika liwaladika alaika haqq. Sebagaimana orang tuamu itu punya hak, ketahuilah bahwa anakmu juga punya hak. Kita ini yang sekarang masih anak, kelak akan menjadi bapak. Kita ketika menjadi anak, kita berpikir, kita diwajibkan untuk berbakti sama orang tua kita. Dan nanti engkau pun akan menjadi ayah dan ingat, kau pun wajib berbakti kepada anak memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Menjaga anak kita bukan hanya dari rasa lapar, tapi menjaga dia dari api neraka. Sudah seharusnya para orang tua ya, sekarang ini untuk mengevaluasi apakah dia itu sudah berbakti sama anaknya. Jangan cuma anaknya yang dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, kita berpindah kepada bab yang selanjutnya. Enggak apa-apa ini Abu. Bab 53, bab man la yarham la yurham. Bab berkaitan dengan barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Subhanallah, al-jaza'u min jinsil amal. Imbalan itu sesuai dengan amalan. Barang siapa yang tidak mengasihi, masa dia akan dikasihi. Barang siapa yang tidak suka membantu orang, Apakah tatkala dia membutuhkan bantuan orang, orang akan membantu dia? Kita harus bercermin. Apa yang kau inginkan, itu yang akan kau dapatkan. Tapi kau harus melakukan apa yang kau inginkan. Al-Imam Bukhari menyebutkan di sini lima hadis. Yang pertama beliau berkata hadisnya Muhammad bin Al-Ala qala hadisnya Muawiyah telah mengajarkan kepada kami Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Firas an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Zaid bin Wahab wa Abi Dhabyan an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nas. Kalau yang pertama mengatakan barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Di hadis yang kedua ini, kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, di sini dari Jarir bin Abdullah sebagai pertanda banyak para sahabat yang menyimak hadis ini dari Rasulullah SAW. La yarhamullah man la yarhamun nas. Tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang tidak mengasihi manusia. Ini lebih kepada manusia, tapi hadis yang pertama umum. Baik kasih sayang kita kepada binatang. Jadi subhanallah, ma'asyiral muslimin, pemirsa Raja, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Tatkala kita berbincang tentang Islam, kita akan melihat cahaya yang menerangi dunia ini kita akan melihat mentari yang tidak pernah putus sinarnya untuk dunia ini. Islam tidak hanya mengajarkan kasih sayang kepada anak dan istri, bahkan kepada binatang pun ya. Kita diajarkan, kita diperintahkan, masih ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kita terkadang terheran-heran dengan orang barat yang mereka katanya tuh perhatian dengan binatang ya, bahkan yang tidak memberikan kasih sayang kepada binatang piaraannya, dia bisa didenda atau bisa dipenjara gara-gara itu. Dari dulu tuh Islam udah ngajarin. Masuk neraka bukan urusannya penjara dunia, neraka gara-gara kucing. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang dia sakit hati sama kucing tuh. Mungkin kucing itu makan ikan dia atau apalah yang namanya binatang habasatha kucing itu dipenjara sama dia dikurung sama dia la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil Enggak itu binatang dikasih makan, udah di penjara, udah dikurung, nggak bisa cari makan, kasih makan lah. Kalau nggak mau kau kasih makan, kau buang. Kita lihat alhamdulillah di masyarakat Indonesia masih kita lihat ya orang yang nggak suka sama kucing ya kucing itu biasanya dibuang ke pasar atau di mana supaya dia bisa mencari makan. Jadi yang tidak mengasihi manusia Allah juga tidak akan mengasihinya. Allah itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang rahmatnya luas seluas langit dan bumi, yang rahmatnya meliputi rahmat dunia dan akhirat. Ar-Rahim yang dia menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Subhanallah. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka Ar-Rahman tidak akan mengasihi dia. Kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan wa an Abdah an Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamun nas man la yarhamun nas la yarhamuhullah barang siapa yang tidak mengasihi manusia maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari mengatakan an Abdah an Hisham an abihi dari Abdah dari Hisham dari ayahandanya Hisham ibn Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Aisyah berkata Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun al a'rab Pernah suatu hari datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelompok manusia dari kalangan orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu kita tahulah ya, orang-orang yang jauh dari kota biasanya hidupnya itu apa itu akhfawas ya? Hidupnya jauh dari peradaban ya, mungkin mereka biasa hidup dengan binatang piaraannya. Hmm mereka datang. Faqala lahu rajulun minhum. Seorang dari antara Arab itu berkata kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, Atuqabbiru nasibian. apakah kalian mencium tuh anak-anak kalian? Ya. Hadis ini sudah pernah kita baca sebelumnya. Nah. Ini berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi ma nuqabbiluhum. Kata orang Badu ini, kita nih nggak mencium tuh anak-anak kita itu buat mereka mungkin aib ya. Hmm. Ente ini seorang lelaki, lelaki itu seharusnya gentle ya. Hmm. Kenapa kau cium tuh anak-anak? Itu mungkin perempuan yang mencium anak-anak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Awa amliku an kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah? Apa yang bisa kuperbuat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Allah telah mencabut rahmat dari hatimu? Ini masih berkaitan dengan seorang ayah kepada anaknya juga. Kepada anak-anak kecil. Ketika dia melihat anak saudaranya, keponakannya, maka jangan pelit-pelit untuk mencium dia. Itu bentuk kasih sayang. Kalau kita nggak mencium, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut rasa kasih sayang dari hati kita, dan itu pertanda kita nggak bakal dikasihi. Kemudian Hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan hadatsana Abu Nu'man dia berkata hadatsana Hamad bin Zaid an Asim dari Asim an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan faqala al-amil Umar radhiyallahu taala anhu pernah menugaskan seseorang untuk menjadi pegawai dia baik itu sebagai gubernur, bupati, atau pekerjaan dari pekerjaan pemerintahan. Lalu pekerja Umar ini mengatakan, li kaza wa kaza minal walad. Aku memiliki beberapa anak, dia sebutkan tuh, banyak anak dia. Ma qabbaltu wahidan minhum. Satu di antara mereka nggak ada yang pernah aku cium. Subhanallah jamaah ya. Satu nggak ada yang pernah dia cium. Faza'ama Umar atau qala Umar. Umar mengatakan ketika itu, "Inna Allah azza wa jal la yarhamu min ibadihi illa abarrahum." Allah azza wa jal tidak akan mengasihi dari hamba-hambanya kecuali yang baik di antara mereka, yang mengasihi sesama saudara mereka, sesama manusia, sesama anak mereka. Subhanallah. Ini berkaitan dengan ciuman. Orang tua mencium anak itu bentuk kasih sayang. Coba ketika malam telah tiba, ketika anak-anak sedang tidur, datang tuh cium mereka sebagai bentuk kasih sayang kita dengan harapan satu, Allah mengasihi kita. Nggak ada orang yang melihat kita ketika kita mencium anak kita. Dan mungkin anak kita pun tidak merasa dia dicium oleh orang tuanya. Tapi sang pencipta yang ada di arah sana. Dia melihat kita dan harapan kita dia memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi pemirsa, Raja rahimakumullah, tunjukkan kasih sayang kita bukan kepada manusia, tapi kepada sang pencipta. Dan hal itu akan terwarisi. Anak-anak kita ketika dia tumbuh besar dengan kasih sayang orang tuanya, dia pun kelak ketika besar dia akan mengasihi anak-anaknya. Berapa banyak anak-anak yang mencari kasih sayang di luar rumahnya? Karena apa? Karena yang ada di rumahnya hanya keributan. Yang ada di rumahnya hanya perintah dan larangan. Yang ada di rumahnya hanya bapak dan ibu yang tidak pernah menyelesaikan masalahnya dia di rumahnya itu merasa asing. Padahal anak-anak itu sangat memerlukan kasih sayang. Dan kita seharusnya mendidik anak kita dengan kasih sayang. Dengan harapan Allah mengasihi kita. Bab yang selanjutnya, bab 54. Membukhari mengatakan bab ar-rahmah mi'atu juz. Bab rahmat Allah itu ada seratus bagian. Subhanallah. Bukan cuma satu, dua, tiga, sepuluh, seratus bagian. Di sini beliau mengatakan hadatsan al-Hakam Ibn Nafi' telah mengajarkan kepada kami Hakam bin Nafi' dia berkata akhbarana Syuaib telah mengajarkan kepada kami Syuaib ani Zuhri Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri qala akhbarana Sa'id bin Al-Musayyab telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Musayyab seorang tabi'in yang begitu agungnya anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Abu Hurairah mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz. Allah menjadikan rahmat itu seratus bagian. amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahida. Subhanallah. Dari seratus rahmat itu, sembilan puluh sembilan rahmat Allah simpan. Dan hanya satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini. Satu rahmat. Allah turunkan ke bumi kita melihat begitu indahnya dunia ini ketika hidup dengan kasih sayang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu." Dari satu bagian itu ciptaan Allah itu saling mengasihi hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyat an tusibahu. Subhanallah. Dengan satu rahmat itu makhluk-makhluk Allah saling mengasihi sampai kuda itu mengangkat kakinya agar tidak menimpa anaknya kecil karena takut menimpa dia dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu rahmat itu seorang suami mengasihi istrinya. Jazakallah barakallahu fikum. Nah, dengan satu rahmat itu seorang ayah mengasihi putra dan putrinya. Dengan satu rahmat itu kita lihat ayam. Mungkin yang hidup di kota sudah jarang melihat ayam tuh. Kita ngelihat bagaimana ayam itu mengasihi anak-anaknya yang masih kecil Betapa besar kasih sayang ayam itu buat anak-anaknya. Ketika ada burung elang atau ada musang, ibu dari ayam itu memanggil anak-anaknya, ditaruh, disimpan di bawah sayap. Dia siap mengorbankan nyawanya demi anak-anaknya selamat dengan satu rahmat, bayangkan. Kita bisa bayangkan dengan 99 rahmat yang Allah simpan. Hadis ini termasuk hadis roja, hadis pengharapan, di mana kita mengharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memasukkan kita ke surganya dengan banyak dosa yang kita lakukan. Karena di situ ada 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana indahnya surga Allah Subhanahu wa taala dengan 99 rahmat yang kelak akan diberikan kepada hamba-hambanya pada hari akhir. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Raja rahimakallah. Sekali lagi dalam urusan kasih sayang ini Allah mengajarkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bagaimana orang tua mengasihi anaknya. Bagaimana seorang muslim mengasihi binatang pun. Karena seorang muslim memiliki identitas yang berbeda dengan orang-orang selain muslim. Alhamdulillah kita akan masuk ke bab dan memang anak kepingin sampai ke bab ini akhfawas ya karena ada satu hal yang penting. Sekarang ini kita melihat kemarin ya kemarin orang-orang ribut masalah toleransi ya. ya. ya. Bahkan di jalan-jalan masih tersisa bagaimana seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang non-muslim. Ya Pemirsa, kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita nih tentang toleransi. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita menghormati tenaga kita, tetangga kita. Jadi kalau ada orang, ada orang ngomong tentang toleransi kepada umat Islam, nggak pantas. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, Baca sejarah. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, sampai saya ngomong sekarang ini. Baca sejarah. Buktikan siapa yang toleransi dan siapa yang tidak toleransi. Di mana umat Islam mayoritas, mereka menghormati yang minoritas. Dijaga hak-haknya. Bahkan ketika musuh mau menyerang yang minoritas umat Islam siap mengorbankan nyawanya untuk menjaga mereka. Kita lihat bagaimana penaklukan Mesir, penaklukan Palestina. Mereka itu merasa aman dan nyaman dengan Islam. Bagaimana orang-orang Yahudi di Palestina ketika umat Islam datang membebaskan Palestina dari tangan-tangan Romawi disambut dengan sepuluh jari oleh mereka. Karena mereka mendapatkan keamanan di bawah naungan Islam. Islam mengajarkan toleransi. Tapi coba kita menoleh kepada sejarah orang-orang yang selalu berkoar-koar tentang toleransi. Amerika, tunjukkan kepada kami mana Indian merah, kemana mereka? Mereka penduduk asli hilang dari sana. Kita lihat Australia, aborigin yang tinggal di sana, kemana mereka? Kalau mereka memang benar-benar toleransi, kenapa dihabisi etnis mereka? Bahkan sampai sekarang berusaha ditekan hak-hak mereka. Dan kita punya saudara-saudara di Andalusia, di Portugal dan Spanyol. Kemana mereka sekarang? 800 tahun umat Islam ada di situ. Dan orang-orang Nasrul hidup di sana. Hidup di bawah kekuasaan Islam. Nggak dihabisin. Mereka mau beribadah di gereja mereka, silahkan. Nggak ada. Jadi kalau bicara toleransi sama umat Islam ini, salah ngomongin. Dan Alhamdulillah di Indonesia ini, kalaupun ada sekelompok umat Islam yang mengatasnamakan Islam dan membuat teror Islam bebas dari mereka. Yang mereka lakukan tidak mewakili Islam. Islam nih Al-Quranul Karim. Islam nih hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca. Kita akan baca nih sekarang. Imam Bukhari mengatakan babul wasah bil jar. Bab wasiat berbuat baik kepada tetangga. Ingat tetangga, muslim non muslim. Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik an Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Abu Bakar ibn Muhammad an Amra an Aisyah radhiyallahu anha Ini hadis disampaikan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Rasul sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada istrinya, kepada para sahabatnya tentang urusan dengan tetangga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril itu tak henti-hentinya terus-terusan dia berwasiat kepadaku kepada nabi ini langsung agar Nabi berbuat baik, agar aku kata Nabi berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira tetangga itu dapat warisan. Bayangkan kedudukan tetangga dalam Islam itu sampai mengira Rasulullah SAW tetangga itu bakal dapat warisan. Kenapa? Karena seringnya dikasih nasihat sama Jibril, tetanggamu, jaga tetanggamu, ingat amat tetanggamu. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sadaqah qala akhbarana Ibn Uyainah an Amr dari Amr an Nafi ibn Jubair an Abi Shuraih al Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih billahi wal yawmil akhir falyukrim الآخر wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kaitannya dengan iman, bukan kaitannya dengan gak enak. Gak enak sama tetangga kita, gak enak sama bos kita, bukan. Umat Islam tatkala diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangganya, itu dasarnya iman. Dasarnya mengharapkan pahala dan bukan pujian dari tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Falyuhsin ila jari. Kalau dia memang beriman, kalau dia memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa seringkali diucapkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena beriman dengan hari akhir adalah motivasi seorang hamba beramal. Coba pemirsa. Kenapa orang itu dari tanggal 1 mau bekerja sampai akhir bulan? Tanggal 1 nggak digaji, Tanggal 2 nggak dikaji, 3 nggak dikaji, 4, 5, 6 nggak ada gaji. Kenapa dia tetap mau bekerja? Karena dia beriman. Nanti akan ada gaji. Itu yang mendorong dia. Maka Rasulullah SAW mengingatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang ingat tuh dengan adanya surga, adanya neraka. Ingat tuh. Fal yuhsin ila jari. Hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Tetangganya. Umum Nanti akan sampai kepada hadis Abdullah bin Amr bin As bahwa tetangga ini bukan hanya yang muslim, tetangganya. Fal yuhsin ila jarih. Apa motivasinya? Motivasinya adalah iman dengan Allah dan hari akhir, bukan karena nggak enak, bukan karena disuruh, tapi karena beriman dengan Allah dan hari akhir. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim baifahu Hendaklah menghormati tamunya. Ini berkaitan dengan menghormati tamu ada sebuah etika mungkin yang perlu dirubah. Di Arab tuh, akhwasnya, anak ingat di situ ada makalah, yeah. bukan makalah, model peribahasa lah, hmm. yang mengatakan ida arab an tahrim baifak hmm. fastashirhu. Hmm. Kalau kau ingin menghalangi jamuan untuk tamumu, hmm. maka ajalah dia musyawarah. Hmm. Artinya musyawarah gimana? Ditanyain, inti mau kopi apa mau teh? <laughs> Mesti tamunya ngomong, enggak, makasih udah, enggak usah repot-repot. Hmm. Inti mau makan ini atau itu. Kadang-kadang kan seperti iya, itu. Yeah, yeah. Maka menghormati tamu, udah yang ada di kulkas keluarin semua tuh. <laughs> Keluarin, taruh tuh. Yang kau hmm. punya silahkan. Dan biar tamu itu milih gitu iya. ya. Itu termasuk menghormati tamu. Jadi iya. ketika kita menghormati kamu itu berusaha untuk tidak menawarkan kepada dia apa yang hendak dia minum. Kecuali memang ada yang harus dibikin lama gitu ya. Tapi kalau kita udah punya susu ya, kita udah punya teh, ya udah kita suguhkan fabol gitu kan. Karena itu minuman yang umum. Tapi mungkin sekarang ini karena banyak orang kena gula, jadi kalau nyuguhin sama tamu tuh perlu ditanya dulu gitu. nggak nggak pakai gula <laughs> oh, iya. jadi gulanya ditaruh situ tuh jadi dia terpisah gitu. terpisah gitu kan kalau memang dia eh, itu termasuk menghormati tamu kita jadi apa yang dimiliki di kulkasnya di lemari esnya tuh udah keluarin fabol ini jangan takut habis Mhm. diganti sama Allah diganti subhanallah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir tuh lisannya dijaga tuh falyakul khairan aw liyasmut hendaklah dia berkata yang baik kalau enggak diam kita masuk ke bab selanjutnya tinggal berapa menit sini? oh masih ada cukup Ustaz baik 15 menit ke depan untuk materi insyaallah ana mau sampai ke hadisnya sampai... Abdullah bin Amr bin As. Nah, iya, kita akan sampai ke hadis dan yang selanjutnya insyaallah. Bab hakul jar, bab 56 bab hakul jar, bab haknya tetangga. Ingat, tetangga itu haknya beda dengan orang yang lain. Dia punya hak khusus. Rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad bin Humaid. Dia berkata haddatsana Muhammad bin Fudail an Muhammad bin Sa'ad qala sami'tu Abu Dhabbiyah Al-Kila'i qala sami'tu Al-Miqdad ibn Aswad. Aku mendengar Miqdad ibn Aswad yaqulu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu berkata, "Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'ani zina." Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Qalu haram. Mereka mengatakan zina itu haram. Haramahullah wa rasuluh. Tahu, zina itu hukumnya haram. Apa kata Rasul SAW? Faqala la an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisar alaihi min an yazna bi imra'ati jari. Seorang lelaki itu berzina dengan sepuluh wanita. Itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Kenapa? Karena tetangga itu pada hakikatnya pagar pagar yang menjaga keamanan tetangganya. Gimana dia bisa berzina dengan tetangganya, istri tetangganya? Yang ketika suaminya keluar rumah, harapannya tetangganya menjaga. Maka ingat termasuk kebahagiaan seorang hamba mendapatkan tetangga yang yang soleh. Yang ketika dia keluar rumah dia merasa aman. Ingat tuh, seorang yang berzina dengan istri tetangganya itu lebih berat hukumnya daripada berzina dengan orang lain. Kemudian wasa'alahum anis sariqah. Rasul bertanya kepada mereka tentang mencuri. Qalu haram. Kata mereka haram. Haramahullah azza wa jal wa rasuluh. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Qalu la'an yasriqa min asyrati ahli abyadin. Abyatin aisar alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Dia mencuri dari sepuluh rumah orang. Itu lebih mudah daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Ini menandakan besarnya hak tetangga kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang dosa-dosa besar yang ketiga beliau mengatakan antuzania bihalilati jarib. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itu dosa besar. Yang lebih besar dari zina yang biasa. Karena apa? Karena mereka memiliki hak yang tinggi. Kita disuruh berbuat baik sama dia, kita mencuri barang dia. Kita disuruh menjaga istri dia, kita malah subhanallah berzina dengan dia. Dulu orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah ya kita katakan. Mereka itu kalau melihat istri tetangganya, mungkin kerudungnya jatuh, tersingkap, langsung ditundukkan pandangannya. Karena apa? Karena ada hak khusus. Itu orang kafir. Gimana dengan seorang muslim? Dan ini hadis yang bab yang selanjutnya ini yang anak akan sampaikan sebenarnya hadis Abdullah bin Amr bin As Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Amr bin As ya hadis yang 105 ini akhwas ya Haddatsana Muhammad bin Salam dia berkata akhbaran Sufyan bin Uyainah an Daud bin Syabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah bin Amr annahu dhubihat lahu Amr bin As Abdullah bin Amr bin As pernah ketika itu disembelihkan seekor kambing buat dia. Faja'ala yaqulu li ghulam, maka dia berkata kepada budaknya, "Ahdaita li jarina yahudi kau sudah hadiahkan buat tetangga kita yang Yahudi?" Bayangkan. Dia bertanya kepada budaknya, "Kau sudah hadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi?" "Ahdaita li jarina yahudi Kau sudah berikan kepada tetanggaku, tetangga kita yang Yahudi. Disebutkan dalam riwayat lain, ketika itu Amr bin As bersama sahabat-sahabatnya, mereka mengatakan, Al-Yahudi ya Abdurrahman. Kok, kok yang Yahudi gitu loh, heran mereka. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira dia akan mendapatkan warisan. Abdullah bin Amr bin As memahami hadis ini umum baik untuk yang muslim ataupun yang Yahudi. Maka perlu diingat urusan toleransi umat Islam harus toleransi. Tapi dalam urusan agama tiap pagi sebelum sholat subuh kita dianjurkan baca kul ya ayuhal kafirun ya sholat sunnah dua rakaat itu sama kul huwallahu ahad di situ ditekankan tentang tauhid seorang muslim urusan agama katakan kepada tetangganya lakum dinukum waliyadin nggak ikut-ikut anak urusan agama ente mau ngadain Christmas mau ngadain apa tahun baru tahun baru silahkan fabel itu agama ente tapi untuk urusan yang berkaitan dengan agama afwan, anak nggak bisa bantu. Tapi kalau tetangganya sakit, tetangganya butuh bantuan, kita masak sesuatu, kita bikin sesuatu, Islam menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga kita. Ini hmm. bayangkan orang Yahudi, orang Yahudi. Kita kalau berpikir orang Yahudi, akhwat ya. Hmm, hmm. Mereka adalah orang yang jahat ya, konspirasi. Tapi ternyata Rasul SAW memerintahkan juga agar kita berbuat baik. Hada, wallahu a'lam itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan mendorong kaum muslimin Indonesia ini untuk lebih toleransi. Ingat untuk lebih toleransi kepada tetangganya yang non muslim tapi bukan dalam urusan agama. Kalau urusan agama ingat lakum dinukum waliyadin itu nah. sudah diajarkan dari dulu tinggal kita mengamalkannya. Wallahu a'lam Baik, Terima kasih Ustaz Khairan atas bahasan yang telah disampaikan. Khotbah Islam pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi selanjutnya, sesi interaktif. Silahkan untuk Anda yang akan bertanya seputar bahasan yang telah Ustaz sampaikan tadi, bisa Anda hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 081317776543 dan 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari telepon. Silahkan 0218236543. Iya, enam. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Bapak Edik Sukabumi. Pak, Edik. Pak. Pak Edi ya? Ya. Silakan Pak Edi. Saya menanyakan ini Pak. Uh, Alhamdulillah setelah saya melihat roja banyak ilmu yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Cuman ya. dulu saya sering pengajian bid'ah gitu. Mm -hmm sekarang alhamdulillah saya ditinggalkan di biasa. Kata kiainya itu, kalau yang tidak ikut pengajian saya, hmm. maka maka kalau sakit jangan ditengok, kalau mati pun jangan dilayat. Gitu. Apakah ada hadisnya? Iya. Sedangkan saya takut banget sama Allah. Gitu. Iya. Mohon nasihatnya. Baik, Bapak Ali, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi interaksi Bapak di Sukabumi Nah, silakan. Masya Allah, Allah fiik ya. Allah. Uh, eh, tadi Pak Edi bertanya bagaimana tuh ada orang yang mengatakan ustadznya mungkin ceritakan kalau yang nggak ikut pengajian ustadznya, kiainya maka nggak perlu ditengok kalau sakit, sakit. Ya. kalau mati nggak perlu dilayak. Hmm. Subhanallah ya. Ini perlu disampaikan kepada semua kaum muslimin bahwa tatkala seorang berdakwah, tatkala seorang mengajar, ingat dia tidak mengajar dan mengajak orang kepada dirinya. Terkadang orang kan ada yang menyuruh orang itu ta'asub sama dirinya, Betul. ikut dia. Iya. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ud'u ila sabili rabbik. Hmm. Iya. Berdakwalah engkau kepada jalan Tuhanmu, bukan kepada ikut ana gitu ya. Iya. Nanti harus taat sunnah. Enggak. Rasul mengajarkan bagaimana seorang itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakul muslim adalah muslim sit Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam. Di antaranya idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, kunjungi dia. Ya, ini berkaitan lagi tadi dengan tetangga Yahudi. Terkadang sebagian di antara kita nih kalau tetangganya nggak ngaji gitu ya, dia iya. nggak mau berkunjung Betul. dia sakit gitu kan. Seperti tadi yang diajarkan oleh ustadznya siapa? Pak Edi. Pak Edi tadi ya. Nggak dalam Islam kita ini dianjurkan bahkan itu menjadi peluang untuk dakwah. Peluang bagi kita bagaimana mengajak orang itu untuk mengenal sunnah. Jadi Pak Edi nggak perlu nggak perlu takut ya karena seorang yang mengikuti kebenaran itu biasanya dimusuhi Rasul SAW Alaihi Wasallam ajak dilemparin batu, bahkan beliau diusir dari kota Mekah. Tapi tolong ketika kita berdakwah ini, kita berdakwah dengan cara yang hikmah ya, gurunya didoain ya, teman-temannya didoain semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Amin. Itu mungkin karena ketidaktahuan mereka. Ya. Allah a'lam Demikian untuk Pak Edi di Sukabumi. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua. Silakan 0218236543. Ya, silakan. Halo. Halo, halo. Naam. Waalaikumsalam. warahmatullah. warahmatullahi Mohon maaf Bapak sebelumnya dikecilkan volume radio atau TV-nya. Silakan dari mana Bapak? Ikhwanuddin Pak. Pak Wahidin ya? Ikhwanuddin. Pak Ikhwanuddin. Ahlan. Silakan Pak. Silakan. nih. Silakan. Abang. Uh, eh, keistimewaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ya e, kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu bahwa kita pernah dengar kisah tentang e, umat Nabi Nuh yang kita kepada orang tua dan kepada Allah diajak luar biasa kemudian Raja Fir'aun pun semuanya diajak luar biasa kemudian e, Jabal Korun pun diajak tenggelamkan ke dalam bumi apakah dosa-dosa umat sekarang ini belum berbanding dengan umat-umat dahulu hmm. uh, sehingga tanpa bermaksud mengundang kemurkaan itu umat sekarang itu mudahnya berbuat maksiat berbuat hal pada Allah tanpa mendapat peringatan yang sebanding dengan umat dahulu oh. hmm. itu saja Ustaz penjelasan Terima kasih Pak Ikhwanuddin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, barakallahu fiik ya berkaitan dengan pertanyaan Pak Ikhwanuddin ya, kenapa umat-umat yang sebelumnya kok diazab ya, ya begitu umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, kemudian umatnya Nabi Musa. Terus kita membaca di Al-Qur'an Karim kisah-kisah mereka. Iya. Kisah-kisah mereka itu adalah peringatan buat kita. Iya. Tapi ada satu keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla jalaluhu mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Jadi karena rahmat Allah itu kenapa umat sekarang ini kok nggak diazab? Hmm. Itu karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Kita lihat bagaimana kaumnya itu menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang Allah sifati Raufur Rahim. Dia nggak kepingin umatnya itu diadab. Bahkan beliau menyimpan doanya itu untuk syafaat buat umatnya nanti ayah ya, di kiamat. Kemudian manusia itu tidak akan diadab selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu taala. Jadi karena adanya Rasulullah SAW pada waktu itu sebagai rahmat mereka tidak diadab dan dikarenakan orang-orang masih terus beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala, insya Allah mereka akan selamat dari azab seperti azab yang diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Walau yu'ajjilullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dhabah. Andai kata Allah mensegerakan sanksi buat manusia atas dosa-dosa yang mereka lakukan, maka tidak ada satupun binatang yang ada di depan muka bumi ini. Nggak bakal ada. Karena apa? Karena Allah kalau memberikan sanksi habis seperti kisah-kisah sebelumnya. Tapi Allah karena walakin yu'akhiruhum tapi Allah mengundur azab itu sanksi buat mereka ya mungkin di antara mereka ada yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batasan waktu yang sudah Allah tentukan dan nanti tentunya dengan berdirinya kiamat akhlas. Ya. Nah. Wallahu a'lam Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian Pak Ikhwanuddin di Bekasi semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita masih berikan satu kesempatan untuk penelpon untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. 0218236543. Iya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Bapak dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Arif dari Lampung Timur. Pak Arif di Lampung Timur betul? Gini saat. Ya, silakan Pak. Saya itu punya tetangga dan itu punya tetangga iya. dan dia itu ahli bid'ah tapi memusuhi saya ya. boleh nggak kita nggak bertegur sapa dengan dia nah iya baik Pak Arif nah, gitu aja terima kasih interesi yang Bapak sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, berkaitan dengan tetangga yang ahli bid'ah, apakah hmm. kita boleh nggak ngucapin salam sama dia? Dilihat kondisinya pertama kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Ya. Tujuannya agar dia kembali kepada kebenaran. Kalau kiranya tadi kita tidak bertegur sapa dengan dia, kemudian dia bisa memperbaiki dirinya dan dia tanya ya, kenapa kok Pak Arif ini nggak nyapa anak, kok nggak ya, salam sama ya. anak, hmm. sehingga dia akan kembali kepada kebenaran, hmm. mungkin nggak masalah. Hmm. Tapi kalau ternyata kita tidak menegur dia yang ada permusuhan di antara Pak Arif dengan tetangganya dan tetangganya mungkin akan berusaha untuk me mengucilkan Pak Arif sendiri. Jadi bukan dia yang bukan Pak Arif yang mengucilkan, tapi dia yang dikucilkan yeah. Iya. akhirnya. Itu yang terjadi terkadang. Betul, betul, ya. Maka tolong dilihat kondisinya karena masalah bertegur sapa itu kita diperintahkan untuk bertegur sapa. Adapun berkaitan dengan ahlul bid'ah perlu diperhatikan bid'ah itu macam-macam. Bukan satu macam. Bid'ah itu ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah ada bid'ah yang sampai tingkatan orang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada bid'ah yang dia hanya fasik. Kemudian bid'ah itu ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah, ada bid'ah yang asli memang dibikin-bikin benar, tapi ada bid'ah yang ada asalnya. Seperti itu. Dan kondisi orang juga berbeda-beda, jadi masalah kita yang mungkin kita sering mendengar masalah hajir ya, masalah tidak menegur tetangga kita, tidak menegur saudara kita karena dia melakukan dosa, iya. baik itu dosa bid'ah atau maksiat, itu dilihat kepada maslahatnya dan apa kiranya yang akan didapat dengan kita tidak bertegur sapa dengan dia, apalagi tadi dikatakan oleh Pak Arif tetangganya memusuhi dia. Iya. Sekarang bagaimana kita membuat dia tidak memusuhi sunnah? Iya. Kalau kita malah nggak bertegur sapa, oh malah dia berkata oh ini nih ajaran sesat nih, iya. nggak mau salam dia sama kita, <laughs> karena memang dia memusuhi. dan ketika kita mendapatkan musuh dari Bani Adam, Allah mengatakan, Idfa billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Kata Allah, balaslah orang yang memusuhimu itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang itu dengan kita berbuat baik dengan dia, tersenyum dengan dia, ngasih hadiah sama dia, kita bikin makanan, kita kasih dia, insya Allah Allah akan menjadikan permusuhan itu seakan-akan persahabatan yang begitu dekatnya. Tapi harus ada usaha dan harus bersabar tentunya. Ya. Nah, Terima kasih Ustaz Zakallah kelahiran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Arif di Lampung Timur semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya pertanyaan yang telah kami terima dari pesan singkat sudah begitu banyak masuk ke saat ini pertanyaan yang dari pendengar dan pemirsa kita dan yang pertama dari pendengar kita di Banda Aceh yang bertanya Ustaz saya memiliki tetangga muslim tetapi dia memelihara anjing Ustaz saya merasa terganggu dan risih ya, terhadap hal tersebut eh, pertanyaannya bagaimanakah cara saya untuk bisa menyampaikan ketidaksenangan eh, terhadap eh, sikap mereka untuk memelihara anjing tersebut Ustaz dan tanpa eh, saya melukai hati tetangga tersebut Mohon penjelasan dan nasihat Nah, ya berkaitan dengan memelihara anjing, insya Allah sudah tahu hukumnya ya. Anjing yang diperbolehkan itulah anjing untuk berburu, kemudian anjing untuk menjaga kebun ya, ya. kalau seperti itu, atau anjing untuk menjaga hewan ternak, itu yang diperbolehkan. Tapi terkadang sebagian umat Islam nggak ngerti. Dia melihat tuh anjing lucu-lucu sakit kata dia. Ya, ya. Kenapa anak nggak boleh piara gitu kan? Hmm. Iya anak nggak nggak pegang. Dia tahu bahwasanya najis umpamanya di anjing. Tapi sekarang yang jadi masalah tetangganya terganggu. Kadang-kadang dengan suaranya, mungkin kadang-kadang anjing itu main ke rumah tetangganya. Anak ingat dengan sebuah kisah. Iya. Ada dua bertetangga. Yang satu ini piara kambing, yang satu piara anjing. Iya. Itu anjingnya suka makan kambing tetangganya. <laughs> ahli si tetangganya bingung, datanglah dia kepada seorang alim, kata dia gimana nih tetangga kita nih? Nggak urusan sama anjingnya, kata dia yang makan kan anjing bukan anak, kata dia. <laughs> itu bermasalah juga kita dapat tetangga seperti itu. Akhirnya seorang alim itu mengatakan, ha kau kasih dia hadiah anak kambing satu. Hmm. Dikasih tuh Nah, kambing, masya Allah, dirawat tuh kambing, diikat itu anjing. Karena takut tuh anjing <laughs> makan anak kambing yang dia dikasih itu. Jadi paling nggak kita harus bijak ya menghadapi uh, tetangga kita. Yang pertama mungkin dia tidak mengerti. Iya. Kita datang ke sana, kita sampaikan dengan cara yang bijaksana. Kalau mungkin ada hal-hal, terkadang tetangga kita itu sholat enggak, apalagi masalah anjing dia gitu kan. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang dia itu memang uh, enjoy dengan dosa karena dia belum dapat hidayah. Betul. Maka yang pertama doakan dia. Yang kedua mulai hubungan baik dengan tetangga. Jadi kita kalau mau ngomong sama tetangga dalam kondisi kita bermusuhan, ya. nggak ya. masuk. Tapi kalau kita udah baikan ya, kita datang ke sana, kita masak ya, karena Rasulullah menganjurkan kalau kau masak atau Rasul banyakin tuh kuahnya bagi sama tetangga datang ke sana kemudian ngelihat anjingnya oh anjingnya bagus banget gitu ya hmm. awalnya dipuji-puji lah ah, baru nanti masuk nih eh kau tahu nggak masalah hukum piara anjing ya seperti itu baru kita sampaikan jadi hatinya dibuka dulu kita bisa masuk ya. tapi kalau hatinya tertutup gimana kita mau masuk nah. Barakallahu fiik. Nah, kalau Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Banda Aceh, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan dari pertanyaan pesan singkat yang datang uh, dari beberapa pemirsa Indonesia yang uh, berkesesuaian terkait dengan bolehkah bagi kita untuk mendatangi undangan jamuan makan yang uh, eh, diberikan oleh tetangga kita yang non muslim Ustaz. Apakah di, dibolehkan bagi kita untuk menghadiri dan memakan makanan mereka? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, barakallahu fikir. ya berkaitan dengan undangan tetangga kita non-muslim jadi undangan itu macam-macam ada undangan yang berkaitan dengan ritual agama yeah. mamanya undangan Natalan gitu kan yeah. atau mereka ada undangan misa atau lah hari-hari besar mereka untuk undangan yang sifatnya seperti itu maka kita nggak boleh datang karena itu termasuk syiar agama mereka. Adapun kalau undangan makan mungkin dia punya rezeki, mungkin dia punya anak, mungkin dia pindah rumah atau gimana. Yeah. Kita diperbolehkan datang dengan syarat. Syaratnya pertama, di situ nggak ada khomer, yeah. di situ nggak ada barang-barang haram. Tapi alhamdulillah sebagian tetangga itu udah tahu kalau tetangganya muslim, yeah. maka dia tidak akan menyuguhkan minuman keras, dia tidak akan menyuguhkan babi. Yeah. Maka tolong dilihat hal itu. Kalau kita sudah sampai ke sana, kita kan nggak tahu mamanya itu diundang, kita masuk ke sana, ternyata kita ngelihat ada wine di mejanya situ. Hmm. Kita ngelihat wah ada babi guling gitu kan. Hmm. Wah, ini bermasalah. Kita minta maaf kepada tetangga iya. kita, yeah. kemudian kita tinggalkan. Tapi tetap kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk pendengar dan pemirsa yang telah bertanya hal yang sama tadi. Kita angkat pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, eh, terus terang saya merasa eh, kurang kasih sayang dari bapak saya Ustaz. Karena dari kecil saya sudah terbiasa dengan didikan dari bapak yang maaf kasar. Eh, suka marah-marah serta sering membentak ibu-ibu dengan uh, sangat keras. Tetapi sekarang sudah agak mendingan karena sudah sepuh. Nah, uh, yang jadi pertanyaan uh, pendengar kita ini, bagaimana sik sikap saya sebagai anak ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, subhanallah ya. Itu yang tadi kita sudah bahas. Terkadang orang tua kita juga tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Hmm Kemudian ketika dia menjadi bapak, dia menjadi bapak seperti yang dia lihat dari kakeknya yang bertanya ini. Iya. Berlanjutlah itu ya karena memang kurangnya ilmu mungkin atau Betul. memang karakter yang keras tanpa ada pembentukan yang baik dari lingkungan atau tanpa ada ilmu sehingga orang tua kita jadi kasar. Hmm. Mungkin kita sering mendengar adanya KDRT di rumah ya, iya. anak-anak iya. yang jadi korbannya. Kita benar-benar sedih dengan hal itu. Bagaimana sikap seorang anak? Sikap seorang anak jangan dibenci orang tuanya, tapi doakan dia. Yang perlu itu dikasihi. Bagaimana kita mengasihi orang tua kita dengan kita berbakti kepada dia. Tunjukkan kebaktian kita kepada dia. Tadi dikatakan dia semakin sepuh, semakin dia sadar, semakin bijak mungkin sekarang walaupun masih tersisa tabiat-tabiat lama dia. Maka di sini tugas seorang anak bagaimana dia menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Bagaimana dia menyelamatkan orang tuanya mungkin yang dia sholatnya nggak benar, mungkin akhlaknya buruk, dengan cara yang bijaksana, dengan cara menunjukkan akhlak kepada orang tua kita. Tunjukkan kita ini baik sama anak kita. Yeah. Mungkin sebagian tadi mengatakan Ustadz Ana susah berbuat baik karena terbiasa dengan didikan itu. Ya udah, berarti kan orang yang sadar bisa merubah dirinya. Iya. Ini salah satu poin utama ketika orang tahu dia salah Orang kalau tahu salah, dia akan memperbaiki. Yang jadi masalah ketika orang itu nggak tahu kalau dia salah. Ah yang bertanya, Alhamdulillah dia sudah mengetahui dan dia tahu asal muasal kekasalan dia itu dari mana. Maka di sini berusaha untuk berdoa kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah berikan kepadaku petunjuk agar aku bisa berakhlak yang paling mulia. Dan doakan orang tuanya supaya bisa berakhlak mulia juga Insya Allah dengan seperti itu orang tua kita akan semakin baik dan kita dapat memperbaiki diri kita insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Zakarul Herat atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih berikan satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum nanti ada kesempatan pula untuk Anda yang bertanya via telepon dari Pak Firman di Tanjung Pinang Ustaz. saya mau bertanya, saya memiliki calon tetangga baru eh, tetapi mahal untuk senyum Ustaz. Pernah saya bermanis muka tetapi tidak direspon kata beliau. Apa ya yang semestinya saya lakukan dan nasihat yang terbaik dari Ustaz untuk saya. Terima kasih. Subhanallah, <laughs> subhanallah. Nah, anas ajinas katanya. Nah. Orang itu memang macam-macam gitu ya. Wajahnya orang kita lihat macam-macam. Ada wajahnya orang yang lonjong, ada wajahnya orang yang yang kotak gitu ya, yang rahangnya gitu, hmm. ada yang bundar, ada yang seperti pedang macam-macam manusia itu. Hmm. Jadi tadi gimana kita mendapati tetangga yang murah senyum, mungkin dia ada sakit di rahangnya mungkin, <laughs> kita nggak tahu mungkin dia. Jadi husnul lah yeah. pada iya. tetangganya, hmm. mungkin dia tadi dia nggak terbiasa tersenyum hmm. di rumahnya mungkin dia dididik dengan orang tua yang keras sehingga iya. dia kasar. Bagaimana caranya terus tersenyum? Yeah. Dan yang pertama harus dilakukan seorang muslim itu adalah salam. Hmm. Kewajiban dia adalah mengucapkan salam. Hakul muslim alal muslim sid idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau berjumpa dengan dia, salam, bukan senyum. Yeah. Jadi terkadang orang permisi gitu kan. Ah, ini akhlak mulai dirubah. Hmm. Ada yang lebih utama dari itu, numpang lewat atau apa. Katakan assalamualaikum, terus jabat tangannya. Kalau dia laki sama laki kita jabat tangannya, yeah. mungkin dia masih kaku. Mungkin dia melihat kita, mungkin kita pakai jenggot umpamanya, dia melihat ah ini aliran apa. <laughs> Dia jaga jarak sebenarnya iya. dari kita iya. karena takut. Hmm. Tapi dengan kita terus berusaha, antum tahu yang namanya besi itu. Besi itu susah untuk ditekuk. Tapi kalau dipanasin terus, yeah. nanti bisa ditekuk tuh perlahan-lahan. Insya Allah bisa. Dan dengan cara kita bersabar dan didoakan tetangganya. Jangan cuma mendoakan diri sendiri Allah Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Demikian Pak Firman di Tanjung Pinang. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita berikan kesempatan Ustaz masih ada waktu yang tersisa saja ya. untuk eh, pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon di 0218236543. Nah, kami coba sapa, silakan. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya sudah tidak asing lagi ini dengan Pak di Jakarta Rashid, ya. Pusat. Ya? Ya, silakan Pak Rashid ke pertanyaannya silakan ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait uh, <clears throat> teman tapi Nasrani sakit ya Pak Ustaz. Iya. Di rumah sakit. Nah, ini ada Ustadz yang mengatakan kita boleh saja membesuk, tapi sambil didakwahi. Hmm. Nah ini kan rasanya bagi saya itu susah gitu kan. <clears throat> Ya. Kita datang saja, tapi ya semoga cepat sembuh. Apakah sah-sah saja atau sebaiknya tidak usah Pak Ustaz Karena kan dulu riwayatnya Nabi itu pernah membesuk non Muslim itu kan dengan syarat dia masuk kemudian dia lihat orang tuanya si sakit ini kan mengiyakan masuk Islam terus didoakan sembuh menabi kalau nggak salah riwayatnya begitu Pak Ustadz. Ya. Nah ini ini bagaimana ini Pak Ustadz terkait muamalah kita dengan teman ya. Nasrani yang yang tadi saya katakan seperti itu apakah sah-sah saja gitu gitu. Ya. Terima, Terima kasih. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nah, tadi kita katakan Islam adalah agama yang paling toleransi. Ya selama bukan dalam urusan agama, dalam urusan akidah, kita boleh. Teman kita sakit, tetangga kita sakit, kita menyenguk, ya. Memang kalau bisa, kita sambil berdakwah. Tapi kalau kita nggak bisa, nggak masalah. Hmm. Kita ke sana menjenguk dia, ini sebagai bentuk uh, kemanusiaan kita. Kita aja sama binatang aja suruh berbuat baik sama dia. Kita ngelihat binatang sakit umpamanya, kita obatin dia, nggak masalah. Itu tetangga kita yang non muslim atau teman kita yang non muslim, kita nggak apa-apa untuk datang ke sana menyenguk dia, mendoakan semoga dia sembuh dan jangan lupa ketika doa itu juga doakan semoga engkau sembuh, semoga engkau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk nilai dakwah kita -hmm. hmm. dan kedatangan kita sebenarnya dakwah. Yeah. Dia tahu, masya Allah nih umat Islam nih kok beda banget ya. Bahkan ada seorang Nasoro -hmm. itu masuk Islam gara-gara melihat dia di rumah sakit nih Yeah. Di rumah sakit eh, kan ada kamar yang apa? Kos yang dua dua tempat tidur gitu yeah. ya. Dua tempat tidur. Nih yang muslim nih banyak yang ngunjungin. Yeah. Dia tuh heran tuh loh. Enak banget, anak nggak jadi ngunjungin. Keluarga pun sibuk dengan dunianya. -hmm. Itu pun membuat dia takjub gitu takjub dengan Islam, dengan Islam dan mungkin dia akan tertarik dengan agama Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Demikian Pak Rashid, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Bapak Rashid. Silakan 0218236543. Ya, Naam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Abu Aisyah dari Cibitung Ustaz Silakan Pak Abu Aisyah silakan Barakallahu fikum Ustaz Waalaikumsalam Ini mau bertanya berkaitan dengan kita bertetangga kan kadang di lingkungan yang sering mengadakan selamatan gitu kita diundang menghadiri itu dan kita yang udah tahu tidak menghadirinya. Mm -hmm. Tapi setelah selesai acara itu tetangga itu mengantarkan makanan ke kita gitu. dan yang saya tanyakan itu bagaimana hukumnya makanan yang diantarkan ke tetangga kita untuk kita itu kemudian yang kedua sering tetangga itu berdalil bahwa hak muslim itu ketika mengundang saudaranya dihadiri undangannya. Gitu. Iya. Nah mereka beralasan seperti itu kita nggak menghadiri undangannya itu tidak menunaikan haknya begitu. Nah. Baik. Terima kasih Pak Abu Aisyah interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dengan Abu Aisyah. Abu Aisyah ya, pertanyaan yang pertama tadi gimana nih tetangga kita ngadakan acara kita diundang kita nggak datang tapi dikirimin makanan gitu kan yeah. umpamanya mereka punya acara apa walima kematian mungkin kita sering lihat tetangga kita dan masih banyak di Indonesia kita diundang tetangga saat yang mati saat kita diundang masa kita nggak datang eh, Oke kita nggak datang karena kita tahu itu nggak nyunah gitu Nabi nggak ngajarin itu tapi nanti dikirimin nih yang perlu diingat kita amalkan sunnahnya sunnahnya gimana kalau ada tetangga yang ditinggal mati oleh keluarganya, oleh salah satu sanak familinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita membantu tetangga kita. Yeah. Bahkan Rasul alaihi wasallam mengatakan Isnaul li ali Ja'far ta'aman, bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Fakat atahum ma Mereka telah disibukkan dengan, dengan dengan kesedihan dan duka yang menerima mereka, yang ditimpa oleh mereka. Maka kita sebagai tetangga, kita lihat tetangga kita umpamanya ada yang meninggal, kita langsung keluar rumah, kita bikin makanan yang enak. Kita kalau nggak mampu bikin, kita belikan makanan-makanan yang mungkin dia jarang makan gitu, khawas. Yeah. Kita datang bawa ke dia. Ana minta maaf, mungkin Ana nggak bisa datang ke acara ente karena menurut Ana sih nggak nyunah gitu. Tapi Ana, ente sebagai tetangga Ana, Ana harus menghormati ente, menyayangi ente, bawa tentu makanan sama dia. Perkara dia nanti mau kirim makanan ke kita, Bismillah, dimakan nggak apa-apa makanan yang dikirim kepada kita. Tapi ingat, kewajiban kita jangan lupa untuk menolong keluarga kita yang kepaten. Kita datang, kita solatin dia, ya, kita ikut menguburkan dia karena itu hak dia juga. Berkaitan dengan undangan, Ustaz kan wajib kita datangkan undangan. Jadi undangan itu ada yang wajib, tapi ada undangan yang wajib yang akhirnya kita nggak boleh datang karena di undangan itu umpamanya undangan walimah kita tahu undangan walimah nikah itu wajib. Tapi gimana sekarang Hafiz kalau undangan walimah ini uh, di acaranya mereka ada musik, ada, ya. ada penari ular ya iya. <laughs> atau joget dansa bersama. ya. Kewajiban itu memang kita wajib, tapi karena ada penghalangnya, ya. maka kita tidak hadir pada waktu itu. Jadi kalau tadi berkaitan dengan mereka yang mengadakan acara-acara yang tidak nyunnah, ya kita minta maaf sama mereka, kita datang kita jelaskan kepada mereka Insya Allah kalau tetap hubungan tetanggaan kita kita jaga, mereka akan memaklumi. Yeah. Dan mudah-mudahan di akhirnya mereka akan memahami mana sebenarnya yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yeah. Wallahu a'lam Terima kasih Ustaz. Jazakallah heran. Demikian untuk Pak Abu Aisyah di Cibitung. Semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon selanjutnya 0218236543. Silakan. Iya, Naam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Silakan. Dari Depok. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Ibu Darti. Ibu Darti, silakan. Ke pertanyaannya, Bu. Ya kan mau tanya. Kalau anak yang sudah dewasa, iya terus kita harus ngurus sholat tapi anak itu malah marah sampai hmm. sampai umur berapa anak itu harus kita suruh iya baik ibu dan Cukup. kita masih ada dosa nggak kalau kita tidak iya. nggak nyuruh anak yang sudah umur dewasa itu dan anak-anaknya tidak uh, melaksanakan perintah ibu begitu ya ya baik ibu Iya, iya. Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan interaksi yang Ibu berikan. Nah, jazakallahu ya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Allahumma ja'alni muqimus salah min dzurriyyati ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat dan keturunan-keturunanku ya karena suatu hal yang benar-benar membuat hati ini sedih tatkala anak-anak buah hati kita jauh hmm. dari Allah Subhanahu taala. Yeah. Terus gimana tadi Ibu mengatakan anaknya kalau disuruh sholat marah, sampai kapan kita menyuruh anak kita sholat? Perlu diingat, terkadang ada kesalahan dari orang tua pada anak. Gimana gitu? Hmm. Kita diperintahkan untuk mengajarin anak kita sholat itu sejak umur tujuh tahun. Itu sudah diperintahin. Ada orang-orang yang ketika itu dia lupa dia tidak mengajarkan, bahkan lebih sibuk dengan urusan sekolah anaknya daripada sholatnya. Dan Rasul SAW mengajarkan kepada kita, wadribuhum li ashrin. Kalau umur 10 tahun nggak sholat dipukul. Karena masa itu masih masa pertumbuhan dan anak itu masih takut sama orang tuanya, masih mau mendengarkan orang tuanya. Itu masa yang orang tua harus melihat. Apakah dulu dia sudah melakukan hal itu? Apa tidak? Hmm. Karena itu akan dihisap kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gimana Ustaz? Dia sudah besar kemudian dia nggak sholat apa aku sudah nggak wajib nyuruh dia sholat tetap itu anaknya ibu kita melihat kemungkaran bukan dari anak kita dari orang lain orang lain nih nggak sholat kita diperintahkan untuk menyuruh dia sholat mengajak dia kepada sholat jadi ibu jangan pernah putus asa Wa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha Kata Allah Subhanahu wa taala, suruh keluargamu sholat dan bersabarlah kau ketika menyuruh mereka. Jadi ibu harus sabar, anaknya marah mungkin dengan cara yang santun ya. Kadang kala anak kalau udah gede nih beda. Kalau masih kecil kita bisa marah sama dia, Betul. tapi kalau udah gede nih kita marah dia malah lebih keras lebih suaranya. Keras, ya. Maka dengan cara yang bijak ya dan doa jangan pernah berhenti. Kadang hmm. Kadangkala kita harus duduk sama anak kita, ketika ingin memberikan satu arahan, ungkapkan cinta kita kepada dia. Rasul SAW ketika ingin memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, Rasul mengatakan, Ya Mu'ad, ini uhibbuka. Wahai Mu'ad, aku cinta sama kau. Orang tua ketika ingin memberikan nasihat kepada anaknya, ungkapkan cinta dia, anak, ibu ini sayang sama engkau, nak. Ibu ini Masya Allah, begitu bahagianya melihat engkau sekarang udah dewasa. Tunjukkan itu, dan mungkin itu sebagai kunci membuka pintu hatinya lalu katakan nak ibu minta nak ya kalau bisa kau jangan tinggalkan sholat nak minta ibu jadi bukan perintah sudah bahasanya sudah sudah memohon gitu aku bahasanya iya. wallahu alam bisawab nah, Masya Allah terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian Ibu Darti di Depok semoga bermanfaat untuk ibu dan kita semua yang menyimaknya kita masih berikan kesempatan saat ini ada tersisa beberapa menit Ustaz kita berikan kesempatan dari pesan singkat kembali saja. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik ini untuk kita bahas terkait dengan muamalah suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dan suami pernah membaca sebuah buku yang menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh terlalu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap istri karena takut menjatuhkan wibawa sebagai suami. Dan suami saya pun e, mencontohkan serta mengamalkan hal tersebut. Saya sebagai seorang wanita sekaligus istri merasa kurang menerima. Mohon eh, arahan dari Ustaz dan nasihatnya. Apakah benar apa yang ada di dalam buku tersebut? Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan kasih sayang tadi ini ya, nah. kita membahas hadis Rasul SAW. Bab man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi dia tidak akan dikasihi. Tadi Ibu bertanya gimana mungkin dia membaca di sebuah buku hadis Rasulullah SAW, ahbib Habibah haunan ma, ya. asa an yakuna wa yauman ma. Kata Rasulullah SAW, cintailah uh, kekasihmu itu sewajarnya gitu ya. Jangan berlebihan ya. Karena bisa jadi dia jadi musuhmu nanti. Khususnya dalam urusan agama. Kata kita cinta sama istri kita mamanya. Ternyata dia kemudian nggak sholat ya. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika cinta kita kelebihan sama dia, Terkadang kita ini nggak mau ninggalkan dia karena cinta itu. Tapi bukan berarti seorang suami sama istri ini mungkin modelnya jaim ya. Hmm. Apa? Jaga image gitu ya, Jaga ya image. sama <laughs> dia sama istrinya itu kayak ada jarak. Enggak ada. Yeah. Jadi kalau mau contoh cinta, bagaimana cinta Rasul SAW? Rasul SAW itu mau ke masjid dicium dulu istrinya SAW. Hmm. Rasul SAW membonceng istrinya rasulullah sallallahu sebelum tidur beliau ngobrol sama istrinya. rasulullah SAW ketika masuk rumah bantuin kerjaan istrinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kurang paham ya model suaminya ini kayak apa tadi gitu ya. Yang dia berusaha mungkin untuk menjaga ya, menampakkan posisi wibawa, gitu. Nah. Enggak. kalau suami yang mencintai istrinya, hmm. bedanya gini nih. Kalau kita menghormati orang yang hina, maka dia akan menghinakan kita. Iya. Tapi kalau kita menghormati orang yang mulia, dia akan memuliakan kita. Jadi kalau seorang suami memuliakan istrinya yang mulia, maka istrinya akan memuliakan suaminya. Al jaza'u min jinsil amal sebenarnya. Jadi akan akan saling saling apa? Saling balik arah kalau kita berbuat baik dia akan berbuat baik. Wallahu a'lam Mungkin itu yang anda bisa tangkap yeah, dari pertanyaan yeah. dia. Tapi gimana sebenarnya akhwas? Anda nggak tahu. Jaga jaga wibawanya itu sampai tingkatan seperti apa yeah, gitu iya, ya. Yeah, yeah. Mungkin masuk rumah dia dengan gayanya nggak mau senyum atau apa karena dia bos di luar ya. Ah, itu bahaya makanya iya, gitu. Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau masuk rumah ingat suami siapapun pangkatnya apa, kedudukannya apa, jenderal bintang empat pun kalau masuk rumah jadi suami jadi bapak buat anak-anak. Itulah Rasulullah SAW. Beliau presiden, masuk rumah suami, ngurusin urusan rumah, merah kambingnya sendiri, bajunya sobek dijahit sama Rasulullah SAW. Jadi turunlah kepada kepada di mana tempat kita berada gitu Akhwas Yang ya. wallahu ya. alam nah. nah, jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Itu Demikian untuk ibu atau ya eh, tadi yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Erlangga di Jambi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apakah benar bahwa seorang muslim hanya boleh mendoakan kepada non-muslim sebatas untuk kebaikannya di dunia saja termasuk untuk memperoleh hidayah iman selagi e, semasa hidup e, non-muslim tersebut. Tetapi kalau sudah meninggal dunia atau untuk akhirat e, non-muslim tersebut maka muslim tidak boleh mendoakannya. Apakah benar demikian? Ustaz? Nah, ya berkaitan dengan urusan dunia memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik sesama manusia. Ya. Dia non muslim, muslim. Terutama jangan lupa untuk mendoakan hidayah bagi dia, tapi setelah meninggal dunia selesai urusannya. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang kafir itu di neraka. Kita nggak boleh beristighfar untuk orang orang tua kita yang meninggal kafir. Hmm kita tidak boleh beristighfar untuk tetangga kita yang meninggal dalam kondisi kafir. Karena selesai. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Khalidina fiyah. Itu sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin itu berada di neraka jahanam. Selesai. Jadi kalau kita beriman dengan hal itu, maka kita tidak boleh berdoa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mendoakan orang-orang non muslim orang-orang munafik pun beliau dilarang untuk mensolati mereka pada akhirnya nanti kecuali yang terjadi dengan doanya Nabi Ibrahim ya karena dia berjanji akan mendoakan bapaknya tapi falamma tabayyana lahu ketika selesai sudah nampak buat Ibrahim bahwasanya abahnya meninggal dalam kondisi kafir tabarra'a amin maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang tuanya. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir seperti ini Ustaz. Ya. Kita angkat dari Umu Azama di Bogor yang bertanya, Ustaz, apakah hadis yang Ustaz sampaikan tadi yang artinya barang siapa yang tidak ya, menyayangi maka tidak akan disayang itu hanya untuk muslim saja atau juga berlaku untuk non muslim Ustaz? Nah, nah barakallahu fiik ya. Urusan dunia tentunya rahmat Allah itu buat semua yang ada di dunia ini. Kita lihat orang-orang non-muslim dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, mereka dikasih rumah, mereka mungkin dikasih badan yang sehat, dikasih wajah yang cantik. Jadi kalau urusan dunia itu Allah kasih. Orang non-muslim dia menyayangi binatang, maka Allah akan sayang sama dia. Allah akan kasih pahala dia di dunia saja. Adapun orang yang beriman, pahalanya itu di dunia dan di akhirat. Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang tidak beriman dan berdoa. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa lahum fil akhirati min Ada orang-orang di dunia ini yang doanya ya Allah berikan aku di dunia. Jadi minta dia cuma dunia. Hmm. Dia tidak beriman dengan adanya hari akhir. Maka fama lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak akan dapat apa-apa. Jadi ini salah satu bentuk keadilan Allah SWT. Kalau ada orang berbuat baik, maka Allah akan beri dia. Kalau dia beriman, maka Allah akan beri dia di dunia dan di akhirat. Kalau dia tidak beriman, maka Allah akan memberikan bagi dia di dunia saja. Dan itu nampak sekali kita lihat ya. Kita melihat orang-orang kafir yang suka bantu orang, ya. kok kelihatannya hidupnya enak gitu. Ya. Itu di dunia. Ya. Tapi untuk akhirat itu hanya untuk orang-orang yang beriman ya. Wallahu a'lam Adapun berkaitan dengan kita, kita berbuat menyayangi siapa? Kita menyayangi semua manusia. Kita diperintahkan untuk menyayangi mereka dan bentuk kasih sayang ini beda-beda. Ketika kita melihat seorang umpamanya berbuat kemaksiatan, maka bentuk kasih sayang kita adalah memberikan nasihat kepada dia. Bagaimana menyelamatkan dia dari kemaksiatan itu. Kalau kita melihat orang yang minta-minta bentuk kasih sayang kita dengan memberi dia. Ketika kita melihat orang yang sakit, bentuk kasih sayang kita dengan berkunjung ke tempat dia, membesuk dia. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan dari Umu Azama tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui pesan Bisa sampai subuh. Bisa sampai subuh. Namun Ustaz juga perlu istirahat, perlu apa juga pendengar dan pemirsa juga perlu istirahat juga. Masya Allah, Masya Allah. <laughs> Semoga kita bisa bertemu kembali Ustaz. Alhamdulillah, Anda benar-benar bahagia bisa sampai ke tempat ini, bisa duduk di tempat ini, bisa ketemu sama ikhwan-ikhwan ya. Salam Anda buat Ustaz, betul nah, salam nanti. Dan Ustaz-Ustaz yang lain, semoga Allah memberikan kesehatan kepada semua Ustaz. Dijaga mereka dan dakwah sunnah ini terus dirahmati Allah Amin.